رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جلاء كل خير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين عباد الله Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini di mimbar yang mulia ini di tempat yang penuh keberkahan ini saya selaku khatib tidak lupa berwasiat untuk diri saya maupun segenap kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah sebagaimana sama kita maklumi hari ini kita masuk pada hari Jumat yang pertama daripada bulan Rabiul Awal bulan di mana dilahirkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin belajar seluruh kaum muslimin rahimakumullah untuk kita bersama-sama tidak lagi ragu-ragu untuk menjadikan Nabi sebagai uswatul hasanah dan ajarannya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah. Untuk merespon tentang apa yang sedang terjadi dan melimpah kaum muslimin di sekitar kita pada akhir-akhir ini ada baiknya dan sangat perlu pada kesempatan khutbah kali ini kita bersama-sama sejenak mengkaji apa yang pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan para sahabatnya pada 15 abad yang lalu ibadallah. Suatu ketika Nabi duduk bersama para sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan satu berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang akan menimpa daripada umatnya ibadallah. Tentu ini bukan ramalan Nabi. Karena Nabi bukan tukang ramal. Dan ini bukan prediksi Nabi. Karena prediksi itu bisa benar, bisa salah. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi tentang suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang bukan ramalan, bukan prediksi, tapi itu merupakan ilmu nubuah, tanda-tanda kenabian karena apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar dan apa yang disampaikan oleh Nabi pasti terjadi tidak seperti ramalan atau prediksi yang bisa terjadi bisa tidak terjadi bisa benar bisa salah dan itu tidak akan pernah terjadi dari apa yang diucapkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah menjamin dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyu yuha tidaklah Nabi itu mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah baiklah ibadah. Mari sama-sama kita kaji apa yang pernah disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabatnya yang tercinta radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu ketika begitu Nabi duduk bersama para sahabatnya Nabi mengatakan kepada mereka, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila taf'atiha. Sudah dekat masanya kata Nabi. An tada'a alaikumul umam di mana musuh-musuh murhai umat Israel akan menerubuti kamu akan mengeroyok kamu karena tada al akalatu ila qas'atiha Nabi mengumpamakan Nabi mengibaratkan bagaikan orang-orang yang siap menyantap makanan menyerubuti piring hidangan ibadah Allah. Dan Nabi mengumpamakan umat Islam ini bagaikan makanan di piring hidangan. Sedangkan musuh-musuhnya adalah orang-orang yang siap untuk menyantapnya. Kita bisa bayangkan kalau kita makanan di piring hidangan, musuh-musuh siap menyantap kita, ada yang siap menusuk kita dengan garpunya, ada yang siap untuk memotong kita dengan pisaunya ada yang siap untuk mencibuk kita dengan sendoknya ada yang siap mengacak-acak kita dengan tangannya diporak-porandakan kita menjadi santapan yang besar dari musuh-musuh Islam ibadullah kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Halu, mereka bertanya Aminikilah sinahmu jama'idin la ya Rasulullah apakah di zaman itu tatkala umat Islam ini diporak-porandakan digerebuti dikeroyok oleh musuh-musuhnya kau mungkin lah tidak mendoma izin apa karena pada saat itu jumlah kita sedikit apa karena pada zaman itu jumlah kita tidak banyak apakah karena kita menjadi minoritas sehingga kita tertindas apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyatakan bal antum yawma idzin katsir bahkan di zaman itu tatkala kalian diporak-porandakan oleh musuh-musuh kalian antum katsir kalian berjumlah banyak tidak sedikit walakinnakum buta akan tetapi banyaknya kamu bagaikan buih bagaikan busa kabuta isel bagaikan buih yang ada di atas air yang mengalir Ibadah Allah Buih di atas air yang mengalir Sebanyak apapun buih tersebut tatkala dia berada di atas air yang mengalir Sedikit Bagaimanapun juga daripada air yang mengalir tadi Ternyata busa tadi tidak punya kemampuan Untuk mencegah arus air tadi saudara Kemana air itu mengalir Kemana arus itu membawa Kesana buih dan busa akan ikut dan turut ibadah Allah Busa Sebanyak apapun tidak punya kekuatan. Dia sebanyak apapun dia tidak mampu untuk menolak arusan dan aliran daripada arus yang ada sekecil apapun arus air tersebut Allah. coba kita lihat Nabi menyampaikan umat Islam banyak tapi bagaikan buih bagaikan busa kita lihat dong di atas air laut sana ombak ke utara buih ke utara ombak ke selatan buih ke selatan ombak ke barat, buih ke barat, ombak ke timur, buih ke timur. Tak kala buih dihempaskan oleh ombak ke tepian lantai. buih pun terhempas hilang tanpa bekas. Ibadullah. Ya, Nabi menyampaikan kepada kita dengan bahasa yang singkat, pada ringkas, jelas bahwa umat Islam di zaman itu tatkala musuh-musuhnya memporak-porandakan dia, mengerubuti dia, mengeroyok dia, jumlah mereka banyak, tapi mereka sekalipun banyak tidak berkualitas, tidak bermutu, tidak bermutu iman takwanya, tidak berkualitas akidah dan moralnya, tidak berkualitas ilmu pengetahuannya, lemah di berbagai macam sektor kehidupannya, saudara. Banyak tapi tidak bersatu, banyak tapi tidak berkualitas, banyak tapi tidak punya kekuatan. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang akan melimpah umatnya di masa yang akan datang, ibadah Allah. Ya, ya, persis seperti yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam. Saat ini jumlah kita banyak, saudara. Bahkan kita umat yang terbanyak yang ada di atas muka bumi ini. Mari kita lihat. Saat ini jumlah umat Islam di atas muka bumi tidak kurang dari 1,6 miliar ibadah Allah. Tidak ada satupun umat beragama di dunia yang jumlahnya mencapai bilangan ini ibadah Allah. Berbagai macam umat-umat beragama, ya, kalau mereka semua disatukan memang lebih banyak daripada kita. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa mereka juga terpisah satu sama lainnya. Kristen berbeda dengan Katolik, Buddha berbeda dengan Hindu. Tidak ada satupun agama dari mereka yang jumlahnya melampaui daripada jumlah kita, Allah. Kita mayoritas di dunia, kita terbanyak di dunia. Tapi apa yang terjadi menimpa kita? Kita bagaikan buih, bagaikan busa, tidak punya kekuatan, lemah di segala bidang. lemah imannya, lemah takwanya, lemah akhlaknya, lemah moralnya, lemah fisiknya, lemah jasmaninya, lemah rohaninya, lemah intelektualnya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah teknologinya, lemah industrinya, lemah persenjataannya, lemah di segala-gala bidang. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'ud. Lalu apa selanjutnya kata Nabi? Kalau umat Islam sudah macam itu, banyak tapi tidak berkualitas. banyak tapi tidak bermutu, banyak tapi bercerai-berai satu sama lainnya, maka yang terjadi adalah Allah الله من صدور عدوكم المحابة منكم ولينزعن Allah niscaya betul-betul sungguh-sungguh Allah akan mencabut Allah akan menarik min suduri aduwikum dari dada-dada musuh-musuhmu apa yang akan dicabut oleh Allah dari dada musuh kita al-muhabata minkum rasa segan rasa takut kepada kamu sekalian hai umat Islam sadaqa nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wa wa adda al-amanah wa nasaha ummah betul sejak sampaikan oleh nabi saudara kita lihat kenyataan yang ada saat ini fakta kita terbanyak di dunia tapi orang kafir tidak takut sama kita umat Islam 1.6 miliar apa kita pernah berpikir Yahudi Israel sana pernah takut untuk merampas al tidur Aqsa dari tangan kita? Tidak. Walaupun jumlah mereka tidak sampai 10 juta, manusia-manusia bangsa Israel yang ada di dunia ini sudah tidak sampai 10 juta di hadapan 1,6 miliar umat Islam mereka tidak pernah takut menghadapi kita karena mereka tahu kelemahan kita ibadullah mereka tahu kita tidak bersatu lihat raja-raja Arab di timur tengah sana mereka hanya mementingkan kursi dan kedudukannya hanya mementingkan jabat kekuasaan dan kekayaannya. Mana kepedulian mereka terhadap Al-Masjid Al-Aqsa? Sekarang lagi kita cerita di negeri-negeri ajar yang jauh daripada Palestina, tiba Allah. Coba kita lihat umat Islam mayoritas di dunia, tapi akan terjadi di mana-mana. Coba lihat saudara-saudara kita suku bangsa sulit dari kalangan Moro yang ada di Mindanao. Mereka diusir, mereka dikejar, mereka dibunuh oleh pemerintahan Kristen yang ada di Filipina sudah. dia tidak takut dengan umat Islam yang ada 200 juta di Indonesia. Tidak. dia tidak takut dengan jutaan umat Islam yang ada di Malaysia dan Brunei. Tidak. Sampai hari ini pembantaian terus berlanjut di Allah. Kita lihat saudara-saudara kita dari kaum Rohingya yang ada di Myanmar. Masjid-masjid mereka dirubuhkan. Kampung-kampung mereka dibakar. Saat ini mereka melarikan diri yang ke Bangladesh, yang ke Malaysia untuk menyelamatkan daripada akidah mereka sudah. Kemana umat Islam yang 1,6 miliar? Kenapa pemerintahan Buddha yang ada di Myanmar tidak takut untuk membantai umat Islam? Tidak. Karena mereka tahu kelemahan kita Allah. Begitu juga yang sudah saudara kita para pejuang Kashmir yang sudah puluhan tahun berhadapan dengan tentara-tentara Hindu dari India, sudah. Mereka dikejar, mereka dibunuh, mereka dianiaya, Kemana 1,6 miliar umat Islam? Lihat lagi saudara-saudara kita di Patani, di Thailand Selatan, yang terus dikejar-kejar oleh tentara-tentara Buddha. Mereka dimusuhi, di dibunuh dari turunan ke keturunan berikutnya. Mereka tidak pernah takut terhadap Islam, ibadah. Belum lagi kita cerita di tempat-tempat lainnya. Di Afghanistan, di Irak, di Syria, di Kenya, di Somalia, di Ethiopia, di Eritrea, sampai di Palestina orang Islam di mana-mana dikuyak oleh musuh-musuhnya saudara dihancurkan oleh orang-orang kafir kafir ekstrim dan radikal baik dari kalangan protestan katolik Buddha ataupun Hindu jangan cuma umat Islam yang dikatakan oh yang ekstrim umat Islam yang radikal umat Islam di kalangan mereka juga tidak kalah banyaknya sudah kaum ekstrim kaum radikal kaum fundamentalis umat Islam untuk ditumpahkan di mana saja. Baru kita cerita soal luar negeri. Kita kembali ke dalam negeri, ibadah Allah. Berdasarkan data statistik daripada sensus terakhir di Indonesia pada tahun 2000, sebagaimana dicatat oleh BPS, sudah Badan Pusat Statistik Indonesia, untuk umat Islam di Indonesia sampai hari ini masih berjumlah 86,7 persen. Artinya kita masih mayoritas. Jumlah kita masih banyak. Dari 220 juta umat Islam yang ada di Republik ini saat ini, umat Islam masih mencapai 200 juta orang, saudara. Tapi apa yang terjadi di diri kita? Apakah dalam 200 juta kemudian umat beragama lain akan sedang dengan kita? Atau takut kepada kita? Lihat peristiwa yang terjadi di Poso, lihat peristiwa yang terjadi di Ambon, utang yang 200 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi sedekah Nabi. Betul yang disabdakan oleh Nabi Ibadah. Akan datang nanti suatu zaman engkau akan dikerubuti kaum oleh musuh-musuhmu ayat umat Islam. Walaupun jumlahmu banyak, kaum mayoritas, tapi mereka sudah tidak punya perasaan sedap. Apalagi takut kepada engkau tidak. Dan ini yang terjadi, saudara. Dan kita sudah kehilangan jati diri. Tidak kurang dari 3.000 muslim yang dibantai di Ambon. Yang tidak kurang dari 2.000 muslim yang dibantai di Poso. Mana suara kita? Mana perjuangan kita? Mana pembelaan kita, saudara? Bahkan yang lebih menyakitkannya lagi, di salah satu badan kepolisian Republik Indonesia dibentuk badan anti teror yang baru yang disebut dengan Detasmen 88. Detasmen anti teror. Saya setuju Kepolisian kita harus punya badan anti teror yang memiliki peralatan canggih, yang punya cara kerja yang profesional. Ya, memang kita perlu itu semua, saudara. Tapi satu hal yang menyakitkan, satu hal yang sangat-sangat-sangat memprihatinkan, saudara. Begitu terjadi bom Bali, dibentuklah detasemen anti teror yang disebut dan 88 Saya suka bertanya, kenapa harus disebut dan 88 apa maksud 88? Apa karena didirikan tahun 88? Tidak. Apa karena anggotanya 88? Tidak. Apa karena kata tertib aturan tindaknya tindakannya ada 28 item? Tidak. Lalu kenapa disebut 88? Begitu kita teliti dan kita periksa, ternyata 88 adalah jumlah warga Australia yang mati tak kalah terjadi peristiwa bom Bali sudah. 88 orang kafir mati di diskotek. Jumlahnya diabadikan untuk satu badan elit kepolisian kita. Kenapa tidak disebut dengan seribu? Untuk mengenal seribu Muslim Madinah yang dibantai di sampai Kenapa tidak disebut dengan dua ribu? Untuk mengenal dua ribu Muslim yang dibantai di Poso. Kenapa tidak disebut detasemen 3000 untuk mengenang 3000 muslim yang dibantai di Ambon? Kenapa harus disebut detasemen 88? Apa nyawa orang kafir lebih berharga daripada nyawa orang Islam? Wassalamualaikum Satu pelecehan. Satu penghinaan saudara. Maka itu jangan salahkan kami. Kalau kami terus menyuarakan Detasemen ini untuk dibubarkan atau sekurang-kurangnya. Kalau tidak dibubarkan, nama itu harus diganti. Jangan jadikan nyawa-nyawa orang kafir lebih mulia daripada nyawa orang Islam, ibarat Allah. Kenapa kita daripada nyawa kaum muslimin yang ribuan? Itu nyawa manusia, sudah Ribuan orang dibunuh. Tak kalah tiga orang Kristen. Tiga orang Kristen siswi SMA dibunuh oleh sekelompok anak muda Muslim Wah, berita yang luar biasa gegap gempita se-Indonesia. Menggambarkan muslim jahat, muslim bajingan, muslim tidak berpikir kemanusiaan, tidak siswi SMA dibunuh. Apa mereka lupa, saudara? Bahwa kasus yang terjadi di Poso bukan hanya masalah tiga siswi yang dibunuh. Tidak, tapi jauh sebelum itu terjadi 2000 muslim dibunuh, saudara. Bukan lagi siswa dan siswi SMA, bayi-bayi tidak berdosa perempuan yang hamil dibunuh di polis dia punya perutnya dikeluarkan janin yang ada dalam perutnya kemana kita dari itu semua kita ikut menjerit karena tiga orang Kristen terbunuh tapi kita tidak menjerit tak kalah dua ribu muslim dibantai Masya Allah saudara kita setuju siapapun yang melanggar hukum harus diseret ke pengadilan Siapapun muslim yang membunuh orang Kristen tanpa alasan yang benar, mereka juga harus dihukum. Tidak ada orang kebal hukum di negeri ini. Tapi keadilan harus ditegakkan, saudara. Jangan ada seorang kafir dari warga keturunan membawa bom, meledakkan ruko di Pekanbaru beberapa tahun yang lalu, ditangkap, dituntut di pengadilan dengan KUHP pasal biasa, saudara. Jangan ada seorang anggota Polri membawa bom meledakkan gedung Bayangkara. Gedung pertemuannya Mabes Polri ditangkap dan dihukum dengan KUHP pasal biasa. Tapi giliran Muslim yang membawa sekutuk pistol saja langsung dikenakan undang-undang anti terorisme, undang-undang darurat, pasal-pasal yang berat. Ini ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan. Siapapun yang membawa bom, seret mereka ke pengadilan, adili mereka dengan undang-undang anti terorisme. Apakah dia muslim? Apakah dia kafir? Apakah dia warga biasa? Bahkan polisi sekalipun, saudara. Mana oknum ketara oknum polisi yang membawa senjata tanpa izin wajib untuk diadili. Keadilan harus ditegakkan di Ibarno. Maka itu kembali kepada hadis tadi. Ya, Betul yang disampaikan Nabi. Jumlah kita banyak, tapi kita tidak berkualitas. Kita diporak dan dipermainkan oleh musuh-musuh kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu selanjutnya di penutup hadis. Nabi mengatakan, saudara, kalau umat Islam sudah semacam itu, layak difanna fi di umum Umat Islam terjangkiti penyakit wahan. Kalau sudah lemah imannya, lemah takwanya, lemah moralnya, lemah ekonominya, lemah teknologinya, kata Nabi umat Islam akan terjangkiti penyakit wahan. Sahabat bertanya, nama wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, hubud dunia, wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci akan kematian. Dia cinta harta, dia cinta dunia, dia cinta jabatan, cinta kekuasaan. Saking cintanya, dia tidak mau kehilangan itu semua, saudara. Saking cintanya, dia tidak mau mati. Saking cintanya, dia benci dengan apa yang namanya kematian. Padahal kematian pasti akan menjemput dia, saudara. Ya, pergi yang dikatakan Nabi. Saat ini umat Islam banyak, tapi berapa banyak yang dijangkiti penyakit uang? Cinta dunia, cinta dunia, cinta kedudukan, cinta jabatan. Sehingga dia tidak punya semangat untuk berkorban di jalan Allah. Baik mengorbankan harta bendanya, apalagi mengorbankan nyawa saudara. Na'udzubillah min Satu kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan. Karena itu di akhir khutbah ini, saya ingin mengajak semua yang ada. Kenapa saat ini kita diperlakukan dengan tidak senang oleh orang-orang kafir? Saya tidak bermaksud dalam ceramah ini untuk mencaci maki si kafir. Tidak. Tapi saya di sini justru ingin mencambuk kaum muslimin, mencambuk diri saya sendiri. Kenapa kita banyak orang lain berani kurang ajar kepada kita? Karena kita lemah, karena kita tidak bersatu, karena kita tidak berkualitas. Ya, kita sudah menemukan sababnya, saudara. Karena itu ke depan kita harus berkualitas. Umat Islam harus bermutu. Umat Islam tidak boleh lagi bodoh, miskin, terbelakang. Tapi umat Islam harus maju, cerdas, pintar, pandai, dan umat Islam harus menguasai semua bidang sudah. Harus ada yang menjadi ulama, harus ada yang menjadi tentara, harus ada yang menjadi polisi, harus ada yang menjadi teknokrat, harus ada yang menjadi ekonom, harus ada yang menjadi konglomerat, harus ada yang mampu untuk membuat senjata-senjata canggih, mengembangkan nuklir sekalipun. Wajib! Umat Islam cerdas, maju, berdedikasi dan berkualitas agar kita tidak lagi dipermainkan oleh para orang kafir. Tapi ingat, Ilmu saja yang kita miliki tidak cukup kalau tidak diikat dalam iman dan takwa kepada Allah. Maka itu kita harus obati penyakit yang ada di hati kita, yaitu penyakit uang, penyakit cinta dunia, penyakit tidak mau berkorban untuk Allah, penyakit takut mati di jalan Allah. Penyakit ini harus kita sembuhkan dulu dari diri kita. Kalau kita sudah tidak terjangkiti penyakit wahan, kita yakin umat Islam dimanapun medan dia berada, dia akan tampil sebagai pejuang muslim saudara. Kita bisa berjuang dengan kualitas kita masing-masing. Ada yang bisa berjuang dengan pelanya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan teknologinya, berjuang dengan harta kekayaannya, berjuang dengan jabatan dan kekuasaannya, berjuang dengan apa saja potensi yang dimilikinya saudara. Nah, karena itu pada akhirnya lewat khutbah Jumat ini saya ajak obati hati kita, singkirkan penyakit hubud dunia singkirkan sifat takut kepada mati saudara tanamkan cinta kepada Allah tanamkan keberanian berkorban di jalan Allah kemudian tingkatkan kualitas kita di setiap sektor kehidupan insya Allah haibah kita akan kembali harisma kita akan kembali sehingga orang-orang kafir akan kembali segan bahkan takut terhadap umat Islam insya Allah itu yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah menguatkan iman kita. Allahumma qawi imanana wa qawi islamana wa qawi ihsanana wa qawi uqwatana islamiyah. Allahumma inna du'afa taqawina ya qawiyu ya matin. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الجبار القهار الحمد لله الغفار الستار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله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 وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين اللهم انصرنا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر مجاهدينا في قصور اللهم انصر مجاهدينا في أمن اللهم انصر مجاهدينا في جميع الأماكن في بلادنا هذه بلاد اندونيسيا اللهم انصر سوری في سبيلنا اللهم انصر نا في بل اللهم انصر مجھا في ميانمار اللهم انصر امر في كشمير اللهم انصر نا في كينيا اللهم انصر دیدی في الصومال اللهم انصر میں في افغانستان اللهم انصر نا في العراق اللهم انصر سور المساجدين في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لأندونيسيا وبارك لعلمائها وأمرائها ورعياتها واجعلها بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية مأمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش ومن القوبات يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة والله يعلم ما تسمعون الله أكبر الله أكبر أن لا إله إلا الله